Dan ini adalah min ajallil ulum al-islamiyah. Setinggi-tingginya ilmu di dalam Islam adalah ilmu tauhid. Maka alhamdulillah kita sudah belajar kita bertauhid ini. Kita sekarang sampai bab ke berapa? 59 ya. <clears throat> Larangan berprasangka buruk terhadap Allah. <clears throat> Judul ini dari penerjemah. Judul ini bukan dari pemilik kitab. Pengarang kitab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Semoga Allah meridai beliau dan merahmati beliau Beliau mengatakan Bab qawlillahi ta'ala Bab firman Allah Terus beliau nyebutkan surat Ali Imran ayat 154 Jadi babnya adalah bab ayat tersebut Cuma sama penterjemah biar memudahkan antum dikasih judul. Paham ya? Jadi judul itu kan ada dalam kurung ya, betul apa tidak? Nah, dalam kurung itu artinya itu dari penterjemah. yang mana di dalam kurung itu inti dari ayat yang akan dibahas. Gitu. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Larangan suudon kepada Allah. Tidak boleh suudon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Mereka suudzon terhadap Allah. Seperti prasangka jahiliyah. Yaquluna mereka berkata, "Halana minal amri min syai'?" Apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Kul katakanlah innal amra sesungguhnya semua urusan kullahu lillah semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat yang kedua surat Al-Fatah ayat 6 wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikat dan supaya dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan adzanina billahi dzannas yang mereka berprasangka buruk kepada Allah orang munafik berprasangka buruk kepada Allah orang kafir berprasangka, buruk kepada Allah ya nanti kita terangkan maksudnya berprasangka buruknya apa insya Allah dijelaskan alaihim dairatus sawf mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam dan neraka jahanam itu adalah sejahat-jahatnya tempat kembali berarti berprasangka buruk ini dosa besar Allah siapkan adab neraka jahanam. Maka nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Ya. <coughs> Fusira hadzal dzan bi annahu subhanahu la yansur rasulahu. Yang dimaksud suudzon di sini diungkapkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pengarang kitab ini, kitab Tauhid yang ada di tangan panjenengan ini, ini sangat terpengaruh dengan ya pemikiran Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim al Sudah banyak dalam, dalam karangannya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menukil dari perkataannya Syekhul Islam dan Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah mujaddid pembaharu. Muhammad dia dulu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu tokoh-tokoh yang menginspirasi beliau Kiai Dahlan, semoga Allah merahmati beliau adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ya, kemudian diantaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau sempat berguru ke Tanah Haram dahulu. Syekh Ahmad Dahlan. Baik. Jadi semangat pembaharuan. Pemikirannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini banyak mempengaruhi tokoh-tokoh pembaru yang ada di tanah air. Termasuk Surkati, termasuk Ahasan Persis, Bangil, Persis Bandung, Ahasan Bandung itu. Yang punya kitab apa? Tanya wal soal wal jawab. Pada zamannya alim kabir, ulama besar itu. Belum ada yang seperti kita kayak gini, belum ada. Belum ada kitabnya Syekh bin Baz, Zaimin, Syalbani, mereka dulu yang babat alas. Kita nggak boleh melupakan jasa kebaikan orang. Ya. Surkati, Kiai Jahlan, Mas Mansur, tokoh-tokoh pembaharu yang memerangi TBC. Bin A, khurafat, syirik. Itu diperangi oleh uh, beliau-beliau uh, beliau -beliau itu ya, Hamka dan seterusnya. Nah, di sini yang dimaksud berprasangka buruk itu apa? Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengambil perkataan Ibnu Qayyim untuk menafsiri ayat ini. Yang dimaksud berprasangka buruk adalah la yansur rasul au inna fa in bi annahu subhanahu wa ta'ala la yansur rasulahu. Bahwa Allah itu tidak menolong rasulnya. Makanya orang munafik ketika perang Uhud jumlah kaum muslimin aslinya berapa? <coughs> aslinya seribu jumlahnya orang kafir tiga ribu di tengah perjalanan orang munafik memisahkan diri dari seribu berapa orang? Tiga ratus belok karena berprasangka buruk sama Allah karena mereka itu mengatakan bagaimana kita ditolong, bagaimana kita menang melawan 3000 orang, pasti kalah kita ini. Paham maksudnya? Berprasangka buruk sama Tidak mau bela Nabi karena nggak mungkin menang. Berprasangka buruk sama Allah Subhanahu Wa anna amrahu sayyid mahal. Dan mereka ya dan bahwa <coughs> bahwa perkaranya Nabi ini akan lenyap. Itu orang munafik dulu, makanya enggan membela Rasulullah SAW. Bismillah. Orang Islam tidak boleh suudan kepada Allah. Orang Islam wajib yakin bahwa kebenaran dimenangkan Allah. Kita mungkin kalah, tapi kebenaran tidak akan kalah. Ya. Kita tidak akan Eh, kebenaran tidak akan dikalahkan oleh Allah. Harus kita yakin. Islam akan menang daripada PKI. Wajib kita imani itu. Ya, jadi jangan terlalu takut berlebihan. Allah akan memenangkan agamanya. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan takut. Kemudian wa fusira bi anna ma lam yakun biqadarillah. Termasuk suudzon adalah apa yang menimpa mereka bukan karena takdir Allah wahikmati hikmati dan bukan karena hikmah Allah ya gak ada takdir sudah yang namanya perang seribu lawan tujuh ratus lawan tiga ribu ya pasti kalah yang tiga yang tujuh ratus mereka nggak percaya dengan takdir paham ya Ber, bersuudon sama Allah ya, padahal Allah kuasa untuk memenangkan kelompok perang Badar jumlahnya kaum muslimin berapa 300 sekian eh mohon maaf ya 300 sekian belas orang kafir jumlahnya 1000 ya. tapi karena yakin ditolong sama Allah yang berkuasa kalau berdasarkan kalkulasi manusia ya pastilah 300 kalah betul tak? kalkulasi manusia tapi ya Allah yukodir Allah mentakdirkan beda Allah menangkan makanya gak boleh suudon kepada Allah gak boleh suudon Pak ya. Ini salah satu tafsiran yang ada dalam uh, apa namanya? dalam penafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Atau mungkin bisa jadi masuk dalam ayat ini prasangka-prasangka buruk sebagai orang Jawa yang percaya sama takhayul khurafat ini. Kalau istrinya hamil, maka nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Padahal itu sesuatu yang mubah. Kalau itu dilakukan suaminya, nanti anaknya seperti ini. Ini suudon kepada Allah. Tidak boleh kita suudon kan Terjadi Kan terjadi di masyarakat kita, betul? Tidak boleh. Kalau ada ini akan ada sial. Nah, ketika Anda meyakini bahwa ada hari sial, Anda telah bersuudon kepada Allah. Padahal hari itu miliknya siapa? Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yuqallibud dahr. Allah lah yang ya menjadikan waktu itu berlalu. Kalau kita mencela hari tertentu seperti bulan Selok, bulan suraf, berarti kita suudon kepada Allah. Tidak ya, boleh. Ada orang mau nikah, ya sebelum nikah dilihat wetonnya. Kata uang pinter, ini gak cocok ini. Kalau diteruskan nanti bisa sial. Ini suudon sama Allah. Ini gak boleh dan ancamannya berat termasuk jenis kesyirikan wa hadha huwa wa adh as-su' alladhi dhanna al-munafiqun wal musyrikun fi suratil fatah ini adalah suudhan prasangka buruk yang ada pada orang munafik dan orang musyrik sebagaimana dalam surat Al-Fatah. Wa inna ma kana hadha dhunsu inna ma dhanna ghair ma yaliku bi subhanahu. Mereka berprasangka buruk kepada Allah ya dan berprasangka dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Walayali kubil bihikmati tidak layak dengan hikmahnya Allah dan pujian Allah. Wa'du sadiq dan janjinya Allah itu benar adanya. Bahwa janjinya Allah adalah kaum muslimin akan dimenangkan. Akhir zaman kaum muslimin akan tegak. Akhir zaman kaum muslimin akan jaya kembali. Wajib kita imani yang wajib kita iman. Faman dhanna annahu yudilul batila 'alal haq barang siapa ya berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran ya dan meyakini bahwa apa namanya kebenaran akan lenyap sedangkan batil ini nampak maka ini termasuk suudon, tak boleh. Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan di atas hak au angkara an yakuna majara qada'ihi wa qadarihi atau atau mengingkari apa yang terjadi dari qada dan qadarnya Allah au angkaru an yakuna qadrul hikmatin balighatin atau mengingkari bahwa takdirnya Allah itu berdasarkan hikmah. Kenapa orang ini kok miskin? Kenapa orang ini kaya? Ini semua karena hikmah Allah. Karena ada orang kalau dikasih kaya rusak dia. Ada orang itu bisa tahan banting dengan ujian miskin, tapi nggak bisa dengan ujian kaya. Banyak. Ada seorang hamba diberi miskin oleh Allah karena Allah kalau kasih kaya dia, dia akan rusak ya dan kalau ada seorang mengingkari hikmah dari takdir itu dan mengatakan Allah tidak adil masa saya kok miskin maka di situ ada hikmah yang kita tidak tahu itu suhu nama Allah nggak boleh kan sudah sering saya sampaikan di tempat ini terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita anggap itu musibah masih ingat kan? Padahal itu caranya Allah bal zama anna dzalika limusyiatin limasyiatin mujarrad dan menganggap ini hanya hanya sebatas kehendak Allah saja tanpa ada hikmah di dalamnya wa dzalika dzannal kafaru yang demikian itu adalah apa prasangka buruknya orang-orang kafir fawailul lil ladzina kafaru minan nar maka celakalah orang-orang kafir ya mendapatkan wail yaitu neraka Wa aktsarun nasi yadunnuna billahi sau kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah. ma yahtassu bihi wa ma yaf'aluhu bi ghairihim. Dengan apa yang menjadi kekhususan Allah bagi mereka dan apa yang Allah perbuat untuk mereka itu banyak disudoni oleh manusia. Allah mentakdirkan ini sakit, sudah. Allah mentakdirkan orang ini miskin, sudah. Bahwa Allah ini dajin. Nah, ini tidak boleh tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah wala yaslam min dzalika illa man dan tidak ada orang yang paham ini kecuali orang yang mengenal Allah wa asma'ahu dan mengenal nama-namanya Allah Allah memilih nama artinya apa? yang artinya maha bijaksana nggak mungkin mendolimi orang Allah punya nama yang artinya maha bijaksana Hati, Hakim Allah Al-Hakim. Apa hakim artinya? Hah? Bijaksana. Nah, orang itu kalau ya memahami betul tauhid, memahami asma wa sifat, ya, dia pasti meyakini bahwa setiap takdir itu ada apa? hikmah. Gak boleh suku sukudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kalaulah bukan karena musibah, mungkin manusia banyak yang masuk neraka. Lebih maksudnya sulit untuk dientas dari surga. Karena sering saya sampaikan, ya terkadang hamba itu mendapatkan surga bukan karena sholat malamnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena umrahnya, tapi terkadang orang itu masuk surga karena sabarnya ia ketika ditimpa musibah. Makanya nggak beli suudon. Engkau diberi musibah itu Allah sayang sama kau ya man yuridillahu bi khairan yusib minhu barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah yusib minhu Allah datangkan musibah kepadanya jadi ini ana uang kena musibah itu tandane Allah seneng menanggung wong iku mah lah ini iki gak bisa dipahami kecuali wong sing ngaji betul apa enggak logikanya nek menungso dikai musibah loro ndak enak tapi nek mau ngaji ngerti hadisnya ya man yuridillahu bi khairan yusib minhu ya barang siapa yang dikendaki kebaikan oleh Allah Allah datangkan musibah menyapa orang tersebut Ditandanya musibah itu Allah oh, sayang Loh Ustaz, tapi ini musibahnya ini kena orang yang dolin, Ustaz, orang yang jahat Ustaz. Masa ini sayang? Sayang. Tetap sayang. Dan ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Musibah ini kena orang soleh itu bentuk sayangnya Allah musibah ini kena orang dolim itu adalah kasih sayang Allah <coughs> kalau musibah ini <coughs> kena orang yang soleh karena Allah ingin mengangkat derajat orang ini Anak SD tidak, tidak akan naik SMP kecuali diuji dulu. Betul? Ini dunia. Bagaimana orang masuk surga gak diuji? Mustahil. Orang dunianya saja ini TK nggak bisa SD, SD nggak bisa SMP kecuali harus diuji dulu. Sama orang masuk surga pun diuji dulu. Jadi kalau ujian tertimpa orang soleh karena Allah ingin mengangkat derajat. Tapi kalau ujian ini tertimpa orang durjana, orang jahat karena Allah ingin menghentikan dia dari maksiat dan karena Allah ingin menghapuskan dosanya. Ada orang mau zina berangkat naik mobil di tengah jalan tabrakan kias. Cacat Musibah kan? Musibah kan? Tapi inilah caranya Allah untuk menyelamatkan dia dari musibah. Satu, Allah ingin dia berhenti dari maksiat. Dua, dengan sakitnya itu Allah ingin mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Dia nggak boleh sujud sama Allah. Nggak boleh sujud. Semua takdir ini mati. Ya memang semua takdirnya Allah Ustaz, tapi yo ya jenenge wong sugih, wong melarat yo ya enak sugih Ustaz. Wah, saya pernah nyampaikan gini dibalas gitu kok. Ya, maksud sing mobilan disamakan sama sepeda ontelan Ustaz. Enggak bisa. Jangan dikira orang pakai mobil selalu bahagia, enggak mesti. Seandainya ukuran kebahagiaan ya ditimbang dengan kekayaan manusia paling paling bahagia di muka bumi ini korun. Itu pun korun masuk neraka. Itu enggak? Seandainya ukuran kebahagiaan ini diukur dari jabatan, Fir'aun orang yang paling bahagia. Tapi nggak bahagia dia, hidupnya nyembeli bayi-bayi. Betul nggak? Orang bagaimana bahagia dia aja waktu hidup nyembeli-nyembeli apa? Bayi disembeli dibunuh karena khawatir ingin dia kan gitu. Gak bahagia. Maka dari itulah nggak boleh suudon sama Allah. Ya tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyatanil labib an nasik li nafsi bihada. Hendaklah orang yang cerdik menasihati jiwi, jiwanya dengan ini. Orang cerdik nek cerdik gak iso. Mesti nek kena musibah loro, ngersul. Tapi yang cerdik ngerti oh Allah sayang sama aku. Kan gitu kan. Karena nggak berprasangka buruk sama Allah. Contoh sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah, tahu sulh Hudaybiyah? Kita akan cerita ini tuh. Sulh Hudaybiyah itu Rasulullah mimpi. Pertama kali perhatikan ya. Saya akan cerita agak panjang ini. Keluar dari materi sebentar. Bahwa kita nggak boleh berprasangka buruk sama Allah. <coughs> Rasulullah mimpi masuk kota Makkah. Rasul tinggal di mana sih? Madinah. <coughs> Hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah bermimpi beliau masuk ke kota Makkah, gunduk masuk kota Makkah, kemudian beliau <clears throat> bisa tawaf pakai baju ikhram, tawaf, sa'i terus gundul. Maksudnya umroh, betul? Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan berita ini kepada para sahabat bahwa kita Insyaallah umroh tahun ini. Senangnya luar biasa sahabat. Mengapa kok senang? Karena para sahabat sudah terpisah dengan tanah kelahirannya enam tahun setelah hijrah ya enam tahun setelah hijrah baru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa uh, niat umrah Hudaybiyah tersebut. Para sahabat ketika datang dari Mekah ke Madinah ada yang sakit Abu Bakar sakit keras. Bila sakit keras karena cuacanya beda. Madinah itu lebih ekstrim. Madinah kalau dingin dingin yang menggigil. Kalau panas panasnya luar biasa. Banyak sahabat yang sakit. Setelah itu mata pencahariannya juga beda. Orang maka biasanya berjaga gembala kambing. Orang Madinah bercocok tanam, nggak cocok. Sedangkan orang-orang yang hijau ini meninggalkan harta bendanya di kota maka Sudah lama kerinduan mereka ke tanah air ya akhirnya ketika datang mimpinya Nabi ini langsung bergegas Rasulullah mengumpulkan sahabat sebanyak 1400 sahabat senang semuanya berangkat wajirin Ansar sama kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam berangkat berapa jumlahnya 1400 jumlah kaum muslimin berapa? nyampe sebelum sampai maka Rasulullah dapat informasi bahwa orang kafir Quraisy akan mencegat Rasulullah. Ya, pada Rasulullah niatnya nggak perang, niatnya apa? Umroh. Maka datang utusan kafir Quraisy. Untuk apa kalian? Kami tidak ingin perang. Kami ingin umroh. Dan saya mau tanya, pada waktu itu Mekah didatangi manusia apa tidak? Meskipun nggak didatangi, meskipun tidak didatangi Rasul dari Madinah, Mekah tetap ramai didatangi penjuru Haram karena syariat haji dan umroh masih atau sudah sudah ada. Paham saya? Ada apa enggak haji sama umroh? Ada. Maka dicegat kami nggak bawa senjata apa-apa. Kami pak berpakai baju, pak kami pakai baju ikhram. Bawa tidak bawa tameng, tidak bawa panah, tidak bawa tombak, hanya bawa pedang untuk safar biasa orang Arab kan kalau kemana-mana pakai apa? Pedang. Pakai baju ikhram. Kita nggak ingin perang sampai terjadi bolak-balik ini per, apa namanya duta atau delegasi delegasi terakhir kali intinya intinya panjang ceritanya intinya orang kafir jahiliyah mengutus seorang utusannya bernama Suhail bin Amr Suhail bin Amr untuk berdelaga, untuk berunding dengan Rasulullah. Singkat kata, terciptalah perjanjian Hudaybiyah. Apa saja isinya? Satu, Muhammad dan sahabatnya tidak boleh umroh tahun ini. Harus balik kemana? Ke Madinah. Satu. Dua, terjadi genjatan senjata selama 10 tahun. Gak ada perang antara kaum muslimin di Madinah dengan orang kafir di mana? maka Berapa tahun? 10 tahun. ini kalau ada orang Makkah yang masuk Islam hijrah ke Madinah, Madinah nggak boleh menerima. Madinah harus apa? Mengembalikan. Dan kalau ada orang Madinah yang pengen pulang eh, yang yang yang keluar dari Madinah dan ke Mekah maka Mekah tidak berkewajiban untuk mengembalikan paham siapa yang diuntungkan ya kures dong kalau ada kures masuk Islam datang ke Madinah wajib ditolak oleh Muhammad tapi kalau dari Madinah datang ke Mekah nggak usah dikembalikan paham sampai siapa yang masuk golongannya Muhammad silakan yang masuk golongannya Quraisy silakan setelah itu teken perjanjian. Tulis Muhammad Rasul eh mohon maaf, ini kan perjanjian antara orang kafir Quraisy dan orang muslim. Ditulis isi perjanjian terakhir ya, ibaratnya yang yang, yang kesepakatan. Ditulis kesepatannya oleh Ali bin Ali bin Abi Thalib yang bagian nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, stop, stop, stop. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak kenal apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim nggak kenal. Tulis saja Bismikallahumma. Kata Rasulullah Ali, hapuslah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Umar ini mangkel ini Umar ini. Pertama, wis umroh gak situ. Betul kan? Umroh gak jadi. Setelah itu, kalau ada orang Islam datang ke Madinah, dia apa? Disuruh balik tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, gak dikembalikan. Setelah itu Rasulullah ya Ali disuruh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, putusannya siapa tadi? Orang kafir Quraisy, stop stop, hapus hapus. Saya nggak mau dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami nggak kenal apa siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang jahiliyah mengenal nama Allah atau tidak? Mengenal. Tapi mereka nggak ngerti asma wa sifat. Nah, paham kan? Ar-Rahman itu siapa nggak paham mereka itu. Ar-Rahim nggak paham, yang di Allah tahu mereka. Makanya Abdul Muthalib punya anak namanya Abdul. Berarti lafaz Allah sudah dipakai. Sampai sini paham? <coughs> ya sudah Ali tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. kata Rasulullah. Tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Setelah itu dari yang bersepakat Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, stop, stop. Siapa Rasulullah itu utusan Allah? Saya nggak ngakui kok Muhammad itu utusan Allah. Kalau utusan kalau Muhammad itu Rasulullah dan kami ini menyetujuinya, ngapain kita selama ini perang sama kalian? Tulis, hapus, jangan Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Kata Rasulullah, Ali hapus Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdillah. Muhammad anaknya, oh, Umar ini tak kuat. Umar kok mau Rasul diperlakukan seperti ini Allah dihapus namanya sekarang gelarnya Nabi Rasulullah dihapus kok ridho Rasulullah dengan perjanjian ini setelah itu dalam kondisi belum selesai akad ibaratnya kalau sekarang belum di apa belum diteken tanda tangani datang orang maka masuk Islam ke Nabi ya Rasulullah saya masuk Islam Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bawalah aku ke Madinah ya Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, Muhammad ini sudah masuk perjanjian. Kata Rasulullah, lu kan belum diteken. Kalau ini gak dimasukkan, gak jadi perjanjian. Paham? Kan? Akhirnya kata Rasulullah, pulanglah. Kembalilah ke Mekah. Allah akan memberikan solusi dan pahala kepadamu. Siapa laki-laki yang masuk Islam ini? Anaknya Suhail bin Amr. Anaknya si utusan delegasi tadi itu. Paham ya? Kemudian diseret-seret sama papanya sama sama orang jahiliyah ini diseret di, diajak kembali ke Mekah. Sampai dia menjadi ya Rasulullah, wahai orang-orang muslimin, tega kakak kalian mengembalikan aku ke tempat yang dipenuhi berhala. tegakkah kalian? Aku dibawa kembali oleh orang-orang penyembah berhala ini. Umar nggak kuat. Umar datang ya mendekati siapa tadi anaknya Suhail bin Amr sambil bawa pedangnya, gagalnya ditaruh di depan sambil digiringin. Sabarlah kau, sabarlah kau. Sabarlah, sabarlah. Maksudnya Umar itu ambilin pedang ini loh, gagalnya ini Pura-pura sabarlah tapi bawa pedang. Sabarlah, sabarlah. Maksudnya dikasih pedang, bunuh bapakmu itu gitu. Setelah selesai umroh batal tahun depan baru tahun depan ya di, di umrohnya nggak boleh tapi tahun depan boleh kata orang tua itu Umar Allah Umar datang Nabi ya Rasulullah apakah kita menerima penghinaan seperti ini dulu ketika kafir aku nggak pernah dihina seperti ini ya Rasulullah bagaimana ketika kita Islam kita dihina namamu diganti Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah ya Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismillahirrahmanirrahim dan isi perjanjian ini sangat merugikan kita. Kenapa kita mau ya Rasulullah? Bukankah kita di atas kebenaran? Paham? Umur nggak jadi. Tahun depan baru jadi. Kemudian tadi kan yang ke, yang ke Madinah disuruh balik, yang ke Mekah tidak disuruh balik. Paham? Ini secara kasat mata yang rugi siapa? Kalau muslimin. <coughs> Umar um, <coughs> Umar sampai sampai Gak percaya ini terjadi. Kok mau Rasulullah dihina seperti ini? Akhirnya Umar datang ke Rasulullah. ya Rasulullah, apakah kita ini mengalah, dihina seperti ini, padahal kita di atas kebenaran? Bukankah kita di atas alal hak? Kenapa kita mundur ya Rasulullah? Ini, ini juga nanti bisa diambil faedah-faedah penting. Bahwa tidak selamanya orang itu penting benar terus kencang terus. Belum tentu juga. Nih Rasulullah. Apakah ada kelegowoan melebihi kelegowannya Nabi namanya dihapus tadi itu? Artinya ini juga nanti jadi wasiat dakwah. Kalau dakwah itu harus hati-hati. Perasaan kalau kita dihina kalau mau. Maka Rasulullah mengatakan Ana Rasulullah Aku ah, utusan Allah Umar Dan aku gak mungkin menyelisih perintah Allah Umar tidak memperoleh jawaban yang tepat Maka Umar datang ke Abu Bakar Ya Abu Bakar bagaimana kita bisa menerima ini Alas dalal hak bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita mau dihina seperti ini? Apa kata Abu Bakar? Umar, gua Rasulullah. Umar, dia ini Rasulnya Allah. Tidak mungkin salah. Itu para sahabat kecewa. Sampai para sahabat disuruh Nabi apa? Gondol, tidak ada yang gondol. Karena saking pengennya apa? umroh, menyelesaikan umrohnya. Gak ada golden sampai akhirnya Rasulullah masuk ke rumahnya siapa? Ummu, bukan rumah ya, ini kan safar ini kan di tengah-tengah perjalanan tadi ini. Ke rumahnya Ummu Salamah. Bukan ke rumah ya, ke tenda atau ke apa gitu. Berkata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, dalam engkau mencukur gundul dan menyembelih hewan kurbanmu." Gak usah banyak ngomong sama para sahabat. Maka Rasulullah keluar gundul dan menyembelih apa? E kurbannya beliau maka akhirnya sahabat langsung bunuh semua nah, saya mau tanya menurut kalkulasi manusia suruh Hudaybiyah ini merugikan apa tidak? Tolong dijawab. Merugikan apa tidak? Merugikan. Tapi kita nggak beli suudon sama Allah. Kan materi kita apa sekarang ini? Larangan suudon kepada Allah. Sulhul Hudaybiyah itu bagian dari perintah Allah. Kok bisa ini kita nggak boleh buruk sangka Ustaz? Bagaimana tafsirnya? Begini. Justru sulhul Hudaybiyah ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Loh kok bisa? Pertama, <coughs> dikatakan tadi <coughs> bahwa kalau ada dikatakan tadi ya bahwa akan terjadi genjatan senjata berapa? 10 tahun. Tapi sebelum itu kita ke seluruh Hudaybiyah dulu. Adanya sulh Hudaybiyah ini sendiri ini menguntungkan kaum muslimin. Kok bisa iya? Karena kalau ada ya kelompok besar mau berunding dengan kelompok kecil, itu artinya kelompok besar kalah. Masih belum paham. Sama dengan ngasih meja. Paham ya? Masih belum paham kelompok besar itu kalau ada kelompok kecil nggak usah diajak berunding nggak harusnya diapakan sikat selesai ini diajak berunding ketika Muhammad Rasulullah SAW kaum muslimin yang jumlahnya sedikit berunding ibaratnya kalau sekarang satu meja sama Quraisy saya mau tanya ini kedengaran seluruh Arab enggak kedengaran loh Quraisy sudah duduk bersama sama Muhammad SAW Ternyata sudah ada rundingan di antara mereka. Berarti secara otomatis, secara politik, siapa yang terangkat di sini? Muhammad apa Sallallahu Alaihi Wasallam apa kabar Quraisy? Jawab, siapa? Rasulullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok kecil kok diajak berunding? Ya, seperti OPM, gak usah berunding, sikat. Kalau diajak berunding lupa seperti Timur Leste. Tahu Timur Leste diajak berunding sampai ke BBB, Ya, ya kalah kita. Oh, kelompok minoritas jangan dikasih hati. Jangan dikasih OPM, organisasi Papua Merdeka punya kantor di Den Haag. Meskipun nggak tahu ilegal apa nggak ilegal tapi punya di sana. Lah itu kalau dituruti sama Indonesia, dibawa ke mahkamah internasional, siapa yang menang? Mereka bisa membawa ke internasional itu mereka sudah menang. Karena kelompok kecil jangan diajak berunding kan gitu ya. Jadi singkat kata, orang kafir Quraisy ini mau jujur sama Nabi, ini terdengar di seantero Arab, bahkan mungkin sampai Romawi. Jangankan masalah besar kayak gini, ada seorang sahabat Nabi, Kaab bin Malik, gak ikut jihad dalam perang Tabuk. Terus diboykot sama sahabat, masih ingat kan kisah itu? Itu kisahnya sampai ke Romawi, sampai di Surati. Kaab bin Malik suruh datang saja ke kita gitu. Apalagi ini peristiwa besar seperti ini. Berarti kedengaran sampai Persia, kedengaran sampai Romawi. Berarti secara perpolitikan lebih kedudukannya Rasulullah dan para sahabat terangkat. Tuh, sekarang Quraisy sudah nggak perang lagi, berunding. Berarti Muhammad sudah punya kekuatan, makanya diajak berunding. Paham ya? Itu pertama. Kedua, <coughs> tadi dikatakan kejahatan senjata selama 10 tahun. Siapa yang diuntungkan dari kejahatan senjata? Ya Rasulullah dan para sahabat. Emangnya selama ini yang ngajak perang siapa? Emangnya selama ini yang suka berperang siapa? Rasulullah gak ingin berperang, Rasulullah ingin mendapatkan Islam kok. Paham ya? Jadi justru genjatan senjata 10 tahun ini menguntungkan kaum muslimin. Makanya ketika 10 tahun genjatan senjata ini, kita nampi gak sampai selesai 10 tahun, 3 tahun atau berapa itu melanggar orang kafir Quraisy ini. Karena dilihat Muhammad semakin merajalela pengikutnya banyak Karena gara genjatan senjata ini. Rasulullah nyurati Heraklius Romawi Rasulullah nyurati Muqawqis raja Mesir. Rasulullah menyurati Kisra apa? raja Persia. Rasulullah menyurati raja Bahrain. Raja-raja dunia dikirim surat sama Nabi, diajak masuk Islam. Dan banyak orang-orang masuk Islam. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan tadi itu, kalau ada orang Islam masuk Islam dari Madinah, eh dari Mekah datang ke Madinah suruh apa? Ngembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah balik ke Mekah nggak boleh di, nggak usah dikembalikan. Siapa ini siapa yang untung? Hah? Siapa yang untung? Kafir Quraisy kasat matanya kan gitu ya? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, taklilnya para ulama, alasannya para ulama mengatakan, <coughs> adapun kaum muslimin yang sudah masuk Islam, kemudian hijrah dan dihalang-halangi, Allah sudah menetapkan pahalanya meskipun dia belum hijrah. Allah sudah tetapkan pahala orang tersebut dan Allah akan berikan jalan keluar nantinya. pun orang Madinah balik ke Mekah kata para ulama kata Rasulullah kami gak butuh sama orang kayak gitu. Biarkan kembali ke Mekah gak usah balik. Dari Madinah murtad balik ke Mekah ini. Ngapain dikembalikan? Madinah juga gak butuh orang seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi siapa yang diuntungkan dari suku Hudaybiyah? Kaum muslimin. Ya, makanya kita nggak boleh apa tadi? suudon sama Allah. Selama kau ini nuruti Al-Qur'an Sunnah, tak bakalan kamu dikalahkan sama Allah Subhanahu wa Menang. Dimenangkan Allah. Nggak boleh suudon Perang Badar, jumlahnya kaum muslimin berapa? 300 sekian belas. Jumlahnya orang kafir Quraisy seribu. Tapi siapa yang dimenangkan oleh Allah? 300 yang seribu ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala perang Ahzab, jumlahnya kaum muslimin sedikit di kota Madinah. Jumlahnya orang kafir Quraisy itu mengelilingi Madinah jumlahnya ribu manusia. Siapa yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang sedikit, yang ribu dihempaskan oleh Allah. Mengapa? Karena yang sedikit ini tidak bermaksiat seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itu. Dan perang-perang yang lain. Ya. Karena kita nggak beli suku dan sama Allah. Selama engkau bersama Allah, tidak akan yang mampu merampas kemenangan dari dirimu. Nabi Musa alaihissalam kecil gak bisa apa-apa, mesin bayi merah dihanyutkan atau dialirkan di sungai, ya Allah selamatkan. Gak punya daya, gak upaya, gak bisa apa, gak bisa apa, bayi lemah dialirkan oleh bundanya di kota, di sungai. Allah menyelamatkannya. Kenapa? Karena Musa bersama Allah. Fir'aun di atas kedikjayaannya. Fir'aun di atas singgasananya. Di atas kemegahan dunianya. Dengan pengikut-pengikutnya menyeberangi laut merah. Allah tenggelamkan. Atau kuat. Punya pengikut banyak. Allah tenggelamkan. Tapi Musa bayi. Allah selamatkan. Selama engkau bersama Allah. Tidak ada manusia satupun yang bisa melukai dirimu. Selama engkau bersama Allah tidak ada siapapun yang mampu merampas kebahagiaan dari diri kita. Maka jangan seudah sama Allah. Kalau kena musibah, pautkan hati kita kepada Allah Subhanahu. Terkadang musibah itu Allah turunkan karena Allah ingin mendengar rintihan kita. Allah ingin mendengar kita ini kembali kepada harus kita uh, sama Allah Subhanahu wa Tidak boleh kita bersuudzon. <coughs> Kemudian Kota Liman, azan jam berapa? Pak Muadzin masih 10 menit lagi. 12. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Pelajaran penting yang bisa diambil dari atau kandungan yang pertama tafsir ayat Ali Imran. Kita sudah paham ya Ali Imran tadi dalam surat ayat Al-Fatah bahwa larangan uh, apa tadi bersubutan kepada Allah dan maksudnya di situ adalah bahwa Allah tidak menolong kaum muslimin atau mengatakan bahwa perkaranya kaum muslimin akan lenyap atau mengingkari hikmah yang terjadi pada pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga al-ikhbar bi anna dzalika anwa la tuhsar. Pengkabaran ya bahwasanya yang demikian itu sangat banyak sekali la tuksor tidak terkira ya disebutkan bahwa prasangka buruk banyak sekali macamnya ya seperti saya katakan tadi itu ada seorang suami punya istri hamil pemburu tikus langsung takut istrinya tidak boleh buru tikus kalau buru tikus nanti anaknya jadi apa Iya, kata Kan memang gitu keyakinannya orang kan gitu. Di mana kan masih ada nggak gitu? Kalau istilah lagi hamil nggak boleh bunuh tikus, nggak boleh nyumpet, nggak boleh nyumpet bolongan. Artinya nggak boleh butuh apa gitu Supaya nanti lahirannya tidak dibutuh. Nah ini nggak boleh keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini namanya uh, suudzon kepada Allah. Dan saya sering saya sampaikan ke antum ya, di tempat saya itu masih ada orang desa ini nggak boleh nikah sama desa ini itu masih ada. Karena kalau di di apa diteruskan tetap nikah itu ketiban sial kata orang Jawa. Nah ini keyakinan ini gak boleh kita yakini. Mengapa sih Belanda dulu kok kerasan di Indonesia selama 350 tahun kurang lebih? Karena bodoh-bodoh orang Indonesia. Loh, bangkitnya Islam itu setelah datang para ulama. Datanglah Imam Bonjok, datanglah Kiai Dahlan, datanglah Hasim Asyari, Datanglah ulama-ulama itu yang akhirnya tumbuh keislamannya menentang penjajah. Iya, sejarah mencatat demikian. Imam Bonjol diantaranya membersihkan tauhidnya umat. Bahkan sampai sekarang itu umat e, Imam Bonjol digugat loh kepahlawanannya. Saya pernah baca ya orang-orang non Muslim dari etnis tertentu itu menggugat etnis yang sebelahnya di Sumatera Utara. Tahulah untuk kalau sebutkan namanya itu menggugat kepahlawan Imam Bonjol karena dikatakan Imam Bonjol ini adalah Taliban. Ya, Taliban kapan? Imam Bonjol kapan? Nah, Taliban kan baru kemarin di mana? Di Afghanistan ya. Ya, seperti itu. Digugat kepahlawannya. Jadi dulu orang-orang Eropa sudah bawa senjata, mesin yang bisa membunuh itu kita masih bawa jimat. Perang bawa jimat. Jadi ya ya gak seimbang. Orang orang orang Eropa sudah percaya dengan industri senjata. Orang Islam di Indonesia masih percaya ini lorong itu, Lorong. Saya tanya ya, masih ada nggak orang yang percaya sama nyilur gitu sama belorong? Oh, banyak. Kalau orang nggak Jawa, saya kasih tahu yang kalau mau pada Jawa ini ngerti apa Sing gak Jawa di tak kasih tahu. Masih banyak keyakinan itu. Pengen apa biasanya? Pengen kaya. Banyak orang pemegang-pemegang tender itu masih banyak percaya kayak gitu. Jangan dikira ndak. Makanya kalau ada orang ngomong kajian tauhid itu nggak penting keliru. Ini masih banyak ada yang datang mengatakan seperti itu. Sendiri kita tahu sendiri, bukan katanya tahu sendiri ya, bahkan datang cerita ya harus ada ritual tertentu bahkan dalam dalam Islam mereka itu kawin sama sama itu blorong itu oh blorong ya blorong itu katanya anaknya siapa Blorong itu dan diyakini oleh orang-orang yang ahli ahli tirakat ahli apa namanya ahli mistik bahkan punya majalah khusus Iya, itu menunjukkan bahwa memang akidah kita perlu di. Kemudian terakhir annahu la yaslam min arafal asma' wa sifat wa Perhatikan, tidak ada orang yang selamat dari suudon kepada Allah kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal asma' wa sifatnya dan mengenal diri. Makanya kita belajar tauhid cuma yang tahu bahwa kalau kita tertimpa musibah jangan suudon sama Allah ada hikmah yang kita tidak ada salah satu contohnya adalah sulhul apa tadi Hudaybiyah kasat mata seperti kaum muslimin apa rugi dan secara mencatat sulhul Hudaybiyah ini menjadi gerbang untuk apa Fathu Makkah apa Fathu Makkah itu penaklukan kota Makkah kalau anda melihat ya bab-bab dalam sejarah itu setelah sulhul Hudaybiyah setelah beberapa waktu terus apa Fathu Makkah <coughs> menjadi jalan menuju Fathu Makkah. <coughs> Bolehkah kita menyebut Bolehkah kita berdoa dengan mengatakan bahwa Allah itu ada di atas? Ya boleh saja. Allahumma ya Allah, Engkau zat yang berada di atas aras. Sedangkan kami adalah hamba-hamba yang lemah. Boleh. Rahmanu alal Aziz. Ada yang mengatakan bahwa foto setengah badan tidak full maka tidak menyerupai makhluk hidup. Benarkah seperti itu, Ustaz? Ya kalau ada gambar wajah, surah itu ini loh surah. Itu. Apa surah itu? Wajah, wajah. Bisa ber, bisa berbentuk lukisan, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk apa uh, patung itu surah surah itu ada wajahnya itu surah setengah badan tapi setengah badannya itu ke atas ya namanya surah jatuh Cuman apakah lukisan sama foto Tidak, beda. Lukisan bukan foto. Kalau lukisan itu itu makhluknya Allah terus digambar. Ya? Itu lukisan. Kalau foto ya tetap itu yang makhluknya Allah yang ini ya sama persis gak ada diubah. Kayak cermin itu sama bercermin itu kan dong itu kok ada sampean lagi kan gitu kan sama persis jadi dikurangi kan gitu kan itu seperti foto tapi kalau lukisan enggak nanti beda apa lukisan sama foto beda dan saya usai juga mengatakan beda tetapi meskipun demikian sama nggak boleh kita pajang soalnya foto artis asal di rumah nah, ini jangan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan latat khulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Ya, sesungguhnya atau para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa dan apa? Uh, patung balap. Nanti ada babnya setelah ini. Sabar. Jawa pertemuan akan datang insya Allah ada bab tentang uh, patung atau gambar bernyawa. Kita kita upas nanti. Adapun untuk halal yang sifatnya daruhi, darurat seperti pembuatan paspor, pembuatan apa KTP, SIM dan seterusnya maka tidak mengapa. <coughs> Kapan dimulainya dan diakhirkannya waktu sholat duha? Waktu sholat duha adalah ketika matahari naik ke atas setombak, ya. Dan para ulama sebagian mengatakan bahwa sholat suruh, atau sholat suruh ya, sholat apa ya? Isra, ya, itu adalah duha yang awal kali. Waktu duha yang awal kali. Sebagian mengatakan seperti itu. Dan setelah sholat duha apakah ada zikir dan doa khusus? Tidak ada. Doa terserah panjenengan. Ya, tidak usah subhanallah tiga kali, alhamdulillah tiga kali, Allah Akbar tiga kali. Karena yang tiga tiga tiga kali itu ketika sholat, silahkan. Uh, eh, jadi setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Panjenengan memuji Allah dulu. Jangan langsung ya Allah saya minta kaya jangan. Itu kata orang Jawa nggak diduga ya kurang beradab telah salam apa yang dilakukan memuji Allah boleh pakai alhamdulillah yang paling singkat ya alhamdulillah ya Allah itu paling singkat ya. memuji Allah syukur-syukur kalau bisa yang lain Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa anta ala kulli syai'in qadir intinya memuji Allah ya setelah memuji Allah terus bersolawat kepada <coughs> Rasulullah <coughs> ya setiap doa akan terhalangi sampai dibacakan solawat. Ini harus baca solawat. Yang memuji Allah <coughs> paling mudahnya seperti ini pak. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Itu paling mudah. Alhamdulillah berarti memuji Allah. Assalatu wassalam ala Rasulillah berarti bersolawat. Setelah itu apa? mengangkat tangan. Eh, setelah itu mohon maaf, setelah itu uh, beristighfar dulu beristighfar ya memohon ampunan kepada Allah Allah ghafirli dambi fala yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indi atau pakai doanya Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna itu berarti kita bertawasul dengan mengakui apa dosa itu ini juga yang dilakukan Nabi Yunus ya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh mengakui dosa itu penting setelah itu baru angkat tangan berdoa terserah panjenengan pertama kali doakan diri sampai jangan orang lain ya berdoa untuk diri makanya Rasulullah ngajari kita Allah mafirli wali Al-Quran juga mengajarkan Allah mafirli wali wa lidaya Allah mafirli dulu Allah punya dulu dosaku setelah itu dosa orang tua setelah itu dosa nah, kita minta ampunan untuk eh, dosa-dosa uh, kita dan kemudian uh, ibu kita dan anak istri kita dan kita doa terserah mengangkat tangan menghadap kiblat ya itu cara itu doa setelah duha tadi ya dan kalau mas-mas yang masih muda kesengsem sama akhwat jangan anda berdoa disebutkan nama akhwat itu di doa anda ya Allah jadikanlah Aisyah itu istriku. Jangan seperti ini. Loh, kok, kok gak boleh Ustaz? Karena Anda gak tahu Aisyah itu baik apa tidak. Paham ya? Anda gak tahu. Kok Anda mau melangkahi Allah? Anda gak tahu itu baik apa Anda gak tahu kan? Tapi ya Allah karuniakanlah kepadaku apa? Istri yang soleha, yang cantik, yang kaya, yang akan menyampaikan. Tidak apa-apa. Tapi kalau sebut nama, lo tahu tak kalau dia itu baik untuk ente? Kan gak tahu kan? Iya, jangan kau sempit rahmatnya Allah yang luas. Bisa jadi yang datang lebih dari Aisyah. Kan gitu kan? Jadi jangan dipatok dengan nama tertentu karena belum tentu itu baik bagi Allah. Kecuali kalau sudah nador. Ya, ya jangan ngomong orang lain. Ya, ya, ya itu tadi yang dinador. Itu pun ngomongnya jangan jangan ya Allah uh, jadikan dia istri. Itu pun gak gitu. Tapi ya Allah, kalau pernikahanku sama Aisyah ini baik ya Allah, mudah karena Kalau ternyata nanti pernikahanku sama Aisyah ini kok jelek ya Allah, maka apa? Jauhkan. Lo itu pun seperti itu. Ya, jadi yang punya pacar, eh gak usah pacaran, jangan. <laughs> Maksudnya yang lagi ada yang dituju, jangan sebut nama. Minta aja yang terbaik sama Allah. Ada dulu ya, masih ada pertanyaan silakan yang ada Allah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم Tayyib. Para jamaah, ada satu faedah yang terlewatkan tadi ketika suruh Libya Bahwa keamanan itu adalah modal utama untuk berdakwah. Tadi kan dikatakan kejahatan senjata selama berapa? 10. Justru ini pesat-pesatnya dakwah Islam. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau negara aman jangan dibikin kacau. Kamu dakwah tidak dihalang. Kamu sholat tidak dihalang. Kamu zakat tidak dihalangi, kamu wajib tidak dihalangi. Apa rukun Islam yang terlanggar di negeri ini? Untuk bisa berdakwah. Hanya ketika rasa aman itu ada, dicarikan oleh Nabi itu apa? Berdakwah, berdakwah. Ada dihalangi, kan dihalangi. Tidak, silakan. Dan ya, makanya aman itu penting, jangan dirusak. Ya. Jangan jadikan negara kita ini kacau balau. Ya. Jangan jangan terprovokasi. Kemudian <clears throat> apa? Apakah menyentuh kulit wanita membatalkan wudhu? Tidak, meskipun ada khilaf para ulama. <clears throat> Sebagian mengatakan menyentuh wanita itu batal berdalil dengan firman Allah, Allah mastumun nisa menyentuh wanita. Menyentuh di sini tidak diartikan menyentuh lams ini. Tapi yang dimaksud adalah apa? al hubungan badan. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri habis wudhu beliau mencium Aisyah pergi ke masjid. Sekiranya menyentuh kulit wanita ini membatalkan sholat Rasulullah mesti harus butuh dulu Rasulullah SAW pernah sholat sedangkan kakinya Aisyah ada di apa? tempat sujud Rasulullah pernah sering kan saya sampaikan itu ya maka Rasulullah ketika sujud apa Me menyingkirkan atau agar Aisyah kakinya ditarik sekiranya menyentuh kulit wanita itu membatalkan bisa saya Rasulullah batal sholat tapi ada yang berkata nanti Ustaz itu kan mahrum Ustaz menyentuh mahrum kan gitu ya nanti ya nih menyentuh istri sendiri istri kan mahrum Ustaz kita jawab istri bukan mahrum istri itu bukan mahrum mahrum itu yang nggak bisa dinikahi Rasulullah, Rasulullah menikahi Aisyah berarti Aisyah bukan mahrumnya Nabi mahrum itu siapa ibu Terus adik perempuan, saudari perempuan, bibi kita, itu makro. Istri itu bukan makro. Makanya kalau ada akhwat-akhwat yang domba kok sini sama siapa? Iya, alhamdulillah saya sudah punya makro. Lu dari kemarin gak punya makro dah <laughs> itu. Siapa makromnya? Suami saya. Suami bukan makrom, suami itu halal tapi jadi kebalikannya makrom, makrom kan yang haram dinikahi. Paham ya? mahram yang diharam dinikah tapi ini jadi istri suami istri berarti bukan mahram halal cuman Allah bolehkan melalui akad pernikahan terus bagaimana Ustadz kalau seorang habis wudhu dia berangkat ke masjid terus jawil istri tetangganya batal nggak wudhunya wudhunya nggak batal tapi dia dosa sama habis wudhu nempeleng orang wudhunya tidak batal tapi dia ber dosa tidak melazimkan batal wudhu dosanya dosa tapi kalau batal enggak dan itu nanti kalau anda berkeyakinan menyentuh wanita itu membatalkan wudhu sulitnya kalau tawaf betul tak ya tawaf kan hukumnya seperti wudhu eh seperti apa sholat yang membatalkan <coughs> wudhu sholat yang membatalkan kecuali kalam kecuali ngomong boleh ngomong artinya nggak boleh pipis, <clears throat> nggak boleh buang angin gitu loh. Kalau itu ya batal. <clears throat> Sulit praktek. Saya punya teman ya ikut madhab hambali ya kayak kita ini. Kalau masalah itu kan hambali. Istrinya lulusan Jombang, kebuyuran kan bermadhab syafi'i ya. Setiap habis wudhu dijawil terus sama suaminya, batal wudhu lagi. Habis setelah itu balik lagi <laughs> dipegang lagi batal lagi. Mas jangan pakai harga makannya pindah madhab saja. Bisa nyata itu bukan kok saya ngarang ya. Teman saya sendiri yang cerita saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi tentang terpanjangnya Islam menjadi tujuh tiga golongan. Salah. Rasulullah nggak pernah memprediksi. Rasulullah bukan dukun mas. Kok memprediksi? Memprediksi itu kan meramal. Rasulullah bukan meramal dapat wahyu itu pasti bukan prediksi itu itu orang diralat loh ngomongan ini ini sudah diramalkan Rasulullah semenjak abad enggak Rasulullah nggak pernah ngeramal Rasulullah tidak pernah memprediksi Rasulullah salah-salah memberikan statement berdasarkan wahyu jadi tolong jangan pakai kata prediksi mulai sekarang ramalan prediksi ramalan ramalan Rasulullah nanti akan itu bukan ramalan dukun lah Rasulullah bukan eh, jangan pakai kata prediksi Siapa yang tanya? Jangan angkat tangannya. Jadi Rasulullah menjelaskan gitu lafadznya. Menyampaikan ya dari wahyu wa mayantiku anil hawa. tidak dari apa maksudnya? In huwa illa wahyun yuha. Itu dari wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi tidak pernah Rasulullah memprediksi tentang terpecahnya Islam menjadi 73 golongan dan akan ada pemimpin yang tidak berhukum pada hukum Allah. Apakah Rasulullah mengetahui masa depan? Tidak. Rasulullah tidak. Ya ini nih, ada kata-kata masa depan ini sama prediksi ini menunjukkan mungkin uh, belum dipahami makna, makna dari hadis itu. Rasulullah dapat wahyu. Jadi Rasulullah itu tidak tahu masa depan, tapi Rasulullah dapat wahyu dari langit. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku ummati ala salatin wa sab'ina millah." Umatku akan terpecah. Rasulullah nggak akan saya memprediksi nanti. Gak itu saya kira nanti umat enggak Rasulullah statement statement yang tidak mengandung keraguan kalau prediksi kan bisa salah bisa bisa bisa benar paham ya ahtasibu aku kira lah itu mungkin ini Rasulullah nggak pakai kata-katanya jelas sataftariku umat, umatku akan terpecah lafadznya bukan ramal bukan prediksi pengkabaran Ya ini apakah Rasulullah mengetahui masa depan? Jawabnya tidak berdasarkan wahyu. Kalau kita, kalau kita patokannya ini ya rusak. Nah, Rasulullah mengabarkan nanti itu Sirot itu seperti ini Rasulullah tahu masa depan berarti kan gitu nanti ujung-ujungnya kita katakan Rasulullah tahu masa depan berdasarkan wahyu yang diberikan kepada beliau aja pun yang tidak diberi wahyu nggak bisa Rasulullah ditanya besok itu besok ini apa hujan apa anda kalau nggak dapat wahyu nggak bisa ya dalilnya mana ya banyak ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam perang Uhud contohnya ya, Rasulullah kena apa karena luka kan kalau dia sudah seandainya Rasulullah itu ngerti sadurunge pinara, kan iso ales. Paham maksudnya ya? Ngerti ngerti, ngerti binara, pinara ngerti tidak? Tahu sesuatu sebelum kejadian tentunya Rasulullah nggak terluka, Rasulullah bisa ales. Bahkan Rasulullah pakai baju perang double. Kan gitu kan? Berarti Rasul berikhtiar. Ya, wallahu Bagaimana maksud bagaimana maksud dari tidak boleh memaki sesembahan selain Allah? Ya. Apakah maksudnya tidak boleh mentahdir kesyirikan seperti surat Al-An'am ayat 108? Maksudnya ini satu dariah. Jika engkau ada di komunitas yang nggak ngerti, misalnya Anda misalnya, mohon maaf ada di pulau yang pulau itu mayoritasnya adalah masyarakat penyembah berhala. Sedangkan Anda minoritas, Anda jangan terang-terangan mencela apa? mencela sesembahnya mereka. Karena nanti balasannya apa? Mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Apa maksudnya? Itu maksudnya. Artinya satu dari A, orang itu juga nggak boleh barangan. Seperti ada masalah apa, lebih baik kita diam. Ada masalah sekarang kan lagi heboh ini. Kemarin rame-rame di Jakarta kan. Udah diam kok oh sudah, sudah. Oh, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Ada yang patah bantah sudah, ini dakwah kan sudah jangan ributkan itu. Mereka mereka melakukan itu ya urus karena dewi lah. Kita nggak usah menyibukkan diri dengan apa? Mendebat. Paham maksudnya? Ya kita lempeng aja dakwah tauhid aja umat yang benar mana. pun yang ikut itu nanti kita terkuras tenaga kita. Ya, bukan berarti kita setuju, tapi dia. Loh, kok dia aja gak punya sikap besar. Loh, diam itu sikap ya apa sih ini? dia itu sikap, bukan nggak? Mana dia itu sikap? Tahu Maryam enggak? Maryam punya anak kecil datang ke kaumnya kan ditanya, "Lu Maryam kamu kok punya anak?" Maryam Maryam kenapa pada waktu itu? Diam. Ini nazartu rohmani aku bernazar kepada Allah diam. Jadi diam ketika menghadapi fitnah itu sikap. Bukan gak punya sikap. Karena sebagian kan kita lagi diolok-olok tuh, salaf ini gak punya sikap, diam aja ada masalah. Loh, dia itu sikap, jangan salah paham nanti. Paham ya? Dalilnya mana? Banyak. Kalau terjadi fitnah, diam. Jangan ikut-ikutan. Diam itu sikap. Diam itu manhaj. Jangan salah paham. Qad yakunu sukutu manhajan qawiyan. Bisa jadi diam itu adalah Rasul sendiri mengatakan as-sukutu as-samtu najah atau bukan dan banyak ya tidak hanya perkataan dari hadis Nabi saya khawatir itu salah ya. ya. Jadi banyak perkataan para ulama. As-samtu najah. Diam itu keselamatan. Dan Rasulullah itu diambil dari hadis Nabi bahwa kalau kerja di huru hara orang yang apa berdiri eh orang yang jujur lebih baik daripada orang yang berdiri jangan gampang terprovokasi ya jadi ya itu tadi ya harus hati-hati ya, dalam bersikap Jadi tadi itu jangan mencela sesembahnya orang kafir orang kafir yang dikhawatirkan jika kita hina mereka akan membalas menghina Allah tanpa ilmu karena lemah kaum muslimin pada waktu itu paham ya makanya kalau harus ditimbang maslahatnya ibaratnya gini loh pak sama di minoritas terus orang uang melakukan ritual yang jelas-jelas salah terus sama terang terang ngolok-ngolok no ini sama di keliru sama itu minoritas menolak ya dakwah sing api terus terangkan itu tidak boleh tapi jangan frontal jangan orang kemudian kita apa menjelek-jelekkan dengan tanpa kaidah gitu loh. Ini Rasulullah turun ayat nih kepada beliau bahwa janganlah mencela sesembahnya orang kafir karena khawatir mereka balik menjawab mencela Allah tanpa ilmu. Kalau orang kalau sesembahnya orang kafir dicela memang nggak masalah. Masalahnya adalah gara-gara kamu melakukan itu mereka mencela Allah dan Allah nggak berat untuk di dan Allah tidak bisa untuk dicela kalau mereka bisa apa namanya sesembahan dengan dengan maka hendaklah kita harus hati-hati dalam berkomentar. Ada hal yang tidak sesuai dengan pendapat kita, tapi tidak semestinya dan tidak harus kita komentar selalu apa dengan hal-hal yang menyebabkan nanti kita yang semakin kena. Dakwah yang sebarkan yang baik yang yang baik-baik yang salah-salah kita dapatkan nggak usah kita sibuk ikut debat-debat seperti itu. Tapi menghadirinya boleh apa enggak? Jangan, enggak usah. Untuk apa sih hadir-hadir kayak gitu? Apalagi perayaan Maulid Nabi bisa. Ya, hukumnya seperti itu. Kalau sampai tanya apa hadir jangan hadir. Boleh enggak? Enggak boleh. minta iya. Tapi kalau kita sibuk di medsos, tok bata-bata enggak usah. Paham saya ya? Tapi kalau hukumnya harus dijelaskan, jangan kok enggak dijelaskan. Tetap dijelaskan hukumnya, tapi jangan menyibukkan diri dengan debat. kitab apa yang wajib un untuk oh yang baru kenal sunnah? Ya kitab yang baik. Ya kita butuh tauhid diantara, kita butuh tauhid karena ini kan masalah akidah, masalah uluhiyah. Terus kitab Arba'in Nawawi. Ya, banyak ya. Tergantung apa dulu kalau akidah ya kita tauhid. Kalau masalah tazkiyatun nufus penyucian diri, riyadhus shalihin. Gitu. Kan gitu kan? Ya? Kalau fikih yang pertama al-wajiz lah. Allahu a'lam. Ustaz kenapa semua kelompok mengaku ahlu sunnah wal jamaah ada setiap muslim harus melabeli ahlu sunnah Kulun yatai waslan bilailah setiap orang mengaku punya hubungan dekat sama Laila padahal Laila gak kenal sama orang itu ya al ibro laisa bil asma yang menjadi patokan hukum bukan nama tapi hakikat ada racun merek as ya kalau diminum ya Sakina sungguhan tenang dalam kedamaian ya jadi al ibro bil haqa'iq la bil asma yang menjadikan patokan hukum adalah apa cirinya ma'ana alaihi wa ashabi orang-orang yang berpegang dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku itulah ahlu ya jadi tidak semua yang ngaku ahlu sunnah itu ahlu sunnah. Apakah berarti boleh kita Apakah boleh kita menerima menimba ilmu dari Orang yang selain dari kita Ustaz Dari selain ahlu sunnah Boleh nggak kita menimba ilmu dari mereka Kok ditanyakan terus Bolak balik Sampai pegel jawabnya Intinya bedakan antara mencari dan menerima Bedakan antara menerima dengan mencari. Kan gitu ya kemarin kuncinya ya. Bedakan antara menerima dan mencari. Kalau menerima kebenaran dari siapa saja, Mas? Orang kafir, orang non muslim, orang yang beda organisasi. Kalau itu benar wajib diterima. Tapi nek gelek, nek mencari kebenaran, ya jangan sembarangan. Tapi nek jelas-jelas benar trimon. Tapi nek gelek ojo sembarangan. Paham ya? Kalau jelas itu kebaikan terima, tapi kalau mencari mencari ke tempatnya yang sesuai dengan tuntunan. Bagaimana hukumnya kalau kita menagih hutang yang berhutang membayar hutang kepada kita dengan berhutang riba ke bank? Pada dasarnya nggak ada urusan sama anda. Kalau sudah ada akad ya kan, si A sama si B, si B hutang ke si A, yang menurut akad deadline-nya misalnya 3, bulan yang akan datang pernah akan datang ditagih, ternyata bank nggak punya apa-apa, eh, si B ini nggak punya apa-apa, dia datang ke bank, ya, apakah boleh? Sebenarnya secara akad Anda gak ada masalah. Itu urusannya siapa dia? Urusannya apa? B. Urusannya B karena dia berhutang. Tapi seandainya Anda memberi tempo, ya memberi tempo, ngerti tempo ya? Apa tempo? Uluran waktu atau syukur-syukur kalau Anda memutihkan hutangnya itu ciri-ciri orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Man, ya, diterangkan dalam hadis barang siapa yang menanggungkan utang atau memutihkan utang. Ngerti maksudnya memutihkan utang? Membebaskan utang, ya, diberi naungan Allah pada hari kiamat. Ya, luar biasa. Tapi zaman sekarang ini orang ngutangi orang itu kan pengen dapat pahala. Tapi kadang-kadang malah dapat dosa banyak gara-gara gak bayar-bayar akhirnya dirasaki terus kan gitu bahaya loh masalah utang itu pak jangan sampai kita utang ya nafsul mu'min mu'allakotun bidainihi rohnya orang Islam jiwanya tertawan sama utang piutangnya orang mati syahid ya Rasulullah bagaimana pendapat anda kalau aku jihad dan aku mati terburu di jalan Allah apakah aku mati surga ya Rasulullah iya terus orang itu pergi ditanya lagi sebentar sebentar sebentar Pertanyaan tadi apa? Ya Rasulullah kalau aku jihad mati di jalan Allah apakah masuk surga? Iya, kecuali kalau utang. Gak bisa. Kecuali apa? Utang. Itu mati syahid loh, Pak. Mati di orang kafir. Itu saja kalau punya utang gak bisa. Duh, gak bisa masuk surga? Bisa, cuma tetap harus ada apa? Hitung-hitungannya dulu, dikasihkan, dioper dulu. Kalau sudah selesai baru bisa masuk surga. Makanya hati-hati ya satu rupiah yang kita hutang ke orang belum kita bayar gak bisa masuk surga semoga kita hati-hati subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh